Qala al-halu ismun yudhkaru li bayani hayatil fa'il abil maf'ul bih hina husulil fi'li. Hal adalah isim mansub. isim ini disebutkan dengan tujuan untuk menjelaskan hayah untuk menjelaskan bagaimana keadaan dari fa'il ataupun maf'ul bi ketika terjadinya pekerjaan ataupun kejadian ya. saat terjadinya momen ya, seperti itu istilahnya yang paling enak ya. jadi yang namanya hal adalah isim yang artinya nasab fungsinya untuk menjelaskan keadaan fa'il ataupun maf'ul saat terjadinya momen ya sebuah sebuah momen sebuah kejadian tragedi atau yang lainnya ya terjadinya fi'il yang jelas itu sebagaimana contoh jaa Muhammadun. Ja'a fi'il. Muhammadun fa'il. Ya, fi'il fa'il. Kemudian isim yang terletak setelahnya fungsinya adalah untuk menjelaskan keadaan dari fi'i dari fa'il ataupun maf'ul bih ketika terjadi sebuah aktivitas. Kalau ja'a Muhammadun kegiatan atau aktivitas yang dilakukan oleh Muhammad apa? Apa? Ja'a Muhammadun datang ya. Aktivitas apa kegiatannya, pekerjaannya adalah datang. Sehingga isim yang terletak setelah fa'il tadi, ja'a Muhammadun rakiban. Rakiban adalah isim. Kita tahu isim karena ada tandanya yaitu tanwin. Isim ini berfungsi untuk menjelaskan keadaan si Muhammad saat datang. Muhammad datang. Bagaimana datangnya Muhammad? Rakiban dengan berkendaraan. Jadi rokiban ini fungsinya adalah untuk menjelaskan fa'il atau menjelaskan maf'ul bi saat terjadinya aktivitas. Datang Muhammad, eh, Muhammad datang dengan cara bagaimana? Atau bagaimana datangnya Muhammad? Ja'a Muhammadun rokiban. Am. Demikian juga dengan Salla Aliyun Ali salat. Bagaimana salatnya Ali? Keadaannya bagaimana? kayak apa? E, keadaan Ali ketika salat jalisan sambil duduk atau dengan cara duduk. Akalal waladu qa'iman demikian seterusnya. Dan contoh-contoh seperti ini isimnya terletak setelah na'am fa'il atau maf'ul bi tapi bukan sebagai maf'ul bi, bukan sebagai na'am, maf'ul ma'ah, maf'ul ajli, bukan. Tapi justru ketika diterjemahkan arti dari kalimat tersebut menjelaskan keadaan fa'il ataupun keadaan fi'il, maka dialah yang dinamakan dengan al-hal. Isim mansub disebutkan untuk menjelaskan keadaan fa'il ataupun maf'ul bih. Itu namanya al-hal. Untuk mengetahuinya, apakah isim tersebut naam hal atau maf'ul ma'ah atau maf'ul li'ajri atau yang lainnya maka di situ disebutkan walamatuhu dan tanda bahwa itu adalah hal yaitu ayyas luha wuku'uhu jawaban li kaifa yaitu tepatnya kalimat tersebut di ketika, ketika digunakan ketika, ketika, digunakan untuk menjawab pertanyaan bagaimana ya itu tandanya nah ketika misalkan kalimat yang terakhir atau cuma yang terakhir akalal waladu ya akalal waladu anak kecil itu makan Kemudian tanya bagaimana anak makannya anak kecil itu? Oh iman dalam keadaan sambil berdiri. Nah, oh iman ini tepat ketika digunakan untuk menjawab pertanyaan bagaimana anak itu makan. Ternyata sambil berdiri, sambil berlari, sambil duduk, ya, sambil salto. Keadaan atau isim seperti ini setelah itu setengah hal. Wasyartul hal. Nah, ternyata hal itu memiliki persyaratan yang harus dipenuhi. <clears throat> Apa itu persyaratan atau syarat dari al-hal? Ayyakuna nakiratan. Ya. Hal bentuknya nakirah. Wa ayyakuna sahibuhu ma'rifatan dan pemilik hal haruslah isim yang masuk dalam kategori isim ma'rifat. Ada berapa isim ma'rifat? Masih ingat? 6, 7, 8, 9, 7 ya. Bomir kemudian al-alam isim isyarah isim musul ya teman-temannya. Nah, itu sebagai sahibul hal dia harus makrifat. Tentunya juga semua makrifatnya, tidak semua makrifat. Nah. <clears throat> Tapi yang pasti kalau bentuknya nakiroh terletak setelah makrifat dalam keadaan seperti ini maksudnya dalam semua seperti ini maka itu merupakan persyaratan jadi syarat sebuah isi menjadi hal yaitu apabila bentuknya nakiroh dan pemilik hal itu makrifat. Sebagai contoh di atas Ja'a Muhammadun Muhammadun makrifat. Kenapa makrifat? Hmm? Ismul Karim ya, termasuk dari alam. Maaf, kamu sih, tuh, ya. Aliyun adalah al-waladu. Al-waladu juga makrifat, makrifatnya dengan apa Yunus? akalal waladu qaiman. Sahibul halnya adalah al waladu karena yang ma'rifat adalah al waladu. Ma'rifatnya dengan Jalal Alif Lam Ro'al ya. Itu sebagai tanda makrifat al mu'arraf bi al na'am <clears throat> Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala hal qisman mufradatan wa murakkabatan. Ini persis sama mengingatkan kita terhadap bentuk khabar, khabar mufrad dan khabar ghairu mufrad. Ya, bentuknya mirip dengan ini. Yang mufradatan sallal waladu jalisan salisan mufrad ya karena apa karena tidak tersusun dari dua kalimat atau lebih itu yang dimaksudkan dengan mufrad ya bukan berbentuk susunan jumlah ismiyah ataupun jumlah fi'liyah salatil bintu jalisatan anak perempuan itu salat sambil duduk. Baik, berikutnya sholal waladani salisaini. Salisaini apa i'rabnya? Ibrahim. Sholal waladani salisaini apa i'rabnya? Masrur, tenang toh. Abdul Karim. Kalau nggak majrur mansub. Abu Safina ada nggak? Marfu, oh malah kan udah tiga-tiganya kena. ada lagi yang menjawab majzum oh, nanti ada pilihan yang kelima nggak marfu, nggak majzum nggak majzum Golput ya. Baik. Kita sedang berbicara masalah apa? Mansubatul asma. Jadi Arabnya nggak kemana-mana. Ya nasab ya Arabnya. Itu. Kok ada yang marfu, ada yang masrur. Nasab ya. Oh, terpengaruh sama ucapan kalau nggak majrur ya mansub. Lagi <laughs> nah, muncul marfu. Nah, Jangan mau ya dikaya begitu kan. Ya. Kita sedang berbicara mansubatul asma isim-isim yang mansub sehingga irobnya nggak mungkin yang lainnya harus mansub. Zalisa ini mansub. Salatil bintani jalisataini ya. Sama irobnya salal awladu jalisina salatil banatu jalisatin. Antum perhatikan antara hal dengan sahibul hal itu juga harus ada kesesuaiannya. Ketika sahibul hal berjenis mudakar, maka hal juga harus mudakar. Ketika sahibul halnya mu'annas, maka halnya pun harus memiliki tanda mu'annas. Salatil bintu al bintu mu'annas, maka tidak boleh dibaca tidak boleh Jalisan halnya, tapi harus jalisatan. <clears throat> Dan seterusnya. Ini yang bentuknya apa tadi? Hal yang bentuknya mufradah, ya mufrod tunggal. Adapun yang murakkabah <clears throat> hal yang merupakan susunan atau berbentuk jumlah baik itu jumlah fi'liyah maupun jumlah ismnya. Ja'al waladu yabki. Yabki susunan jumlah fi'liyah. Baka yabki ya, jumlah fi'liyah. Naam. Yabki fa'ilnya mana Mas Abdul Karim Makassar? Enggak, sekarang ja'al waladu kita buang. Sekarang yang bahas cuma yabki saja. Yabki fi'il, ya kan? Butuh fa'il, fa'ilnya di mana? Mustatir. Sampai gitu ya. Mustatir takrihu huwa. Sa'aliyun yamshi la tashrab wa anta qa'im anta qa'im jumlah ismiya. Naam. Ini yang dimaksudkan dengan hal murakkabah ya. Baik, qala al-mu'allif rahimahullah qa'idatu patokan-patokan atau kaidah-kaidah kullu jumlatin juga diingat-ingat ya kullu jumlatin waqa'at ba'dan nakirah jumlah yang terletak setelah isim nakirah bahaya sifatun ya bahwa sifatun awaladun salih awaladun salih salihin isim nakirah yad'u merupakan sifat dari waladin salihin itu sendiri ya yad'ulah sifatnya dia mendoakan kepada kedua orang tuanya yang mendoakan baginya hu kembali ke walidayah kemudian yang kedua kullu jumlatin setiap jumlah bukan isim bukan kalimat ya, tapi jumlah artinya tersusun dari dua kata atau kalimat ataupun lebih. Kullu jumlatin waqa'at ba'dal ma'rifah fahiyah Setiap jumlah yang terletak setelah isim ma'rifat dia hal ya, hal. Nah. Kalau berbentuk jumlah itu fi mahali nasbin ya hal karena jumlah nggak memiliki Arab kan cuma kalimat-kalimat saja nah, ketentuan-ketentuan hal yang pertama pada umumnya hal dibentuk dari isim fa'il ataupun isim maf'ul. Pada umumnya hal dibentuk dari isim fa'il ataupun isim maf'ul. Nah ya jaa Muhammadun raqiban raqaba yarkabu raqib raqban raqibun ah aslinya raqibun aslinya ya isim fa'il atau qaimun ya um, jalisun orang yang duduk dinasabkan jalisan ini pada umumnya Artinya di sana terbuka kemungkinan yang tidak umum dari ini, ya, yang tidak atau yang bukan merupakan atau yang bu, tidak berbentuk seperti ini, <clears throat> maksudnya itu. Kemudian yang kedua hal biasanya diterjemahkan dengan sambil atau dalam keadaan, ya, sambil atau dalam keadaan. Kemudian yang ketiga hal hal itu sendiri dari isim nakirah Sedangkan sahibul hal harus terdiri dari isi ma'rifat. Sebagaimana tadi dalam kaidah. Kemudian yang keempat, jika keduanya nafiroh ataupun keduanya ma'rifat, maka keduanya menjadi sifat. Ya, sudah berubah, tidak lagi menjadi hal, tapi sudah menjadi sifat. Ma'an haran La tashrabil ma'al harra Sama-sama mengatakan alif lam kalau yang pertama sama-sama menggunakan tanwin nakirah. Nah, yang kemudian yang kelima, hal harus selalu mengikuti sahibul halnya dalam ini satu mudakar ataupun muannasnya seperti tadi contohnya ya. <clears throat> Antum sudah melihat itu contoh-contoh salatil bintu jalisatan. Ketika al bintu sahibul hal maka halnya harus mengikuti al bintu dari sisi jenisnya ya muannas muannas mudakar, mudakar. kemudian yang berikutnya juga kalau yang mufrad mufrad mutanna mutanna sama juga harus sama dari jumlahnya dan dari jenisnya maka antara hal dengan fardul hal harus ada kesesuaian Naam. Selanjutnya insyaallah yang ketujuh, at-tamyiz. <clears throat> at-tamyiz. At-tamyiz ismun yadhkaru ba'da mubhamin liwadhihahu. Tamyiz adalah isim mu'rab nasab yang disebutkan setelah isim mubham isim yang belum jelas ya dengan maksud apa? Liwadhihahu untuk menjelaskan isi mubham tersebut. Ya, untuk menjelaskan isi mubham tersebut. Misal Ishtaraitu ishrina kitaban Ishtaraitu kilograman ruzan. Naam Kita lihat <clears throat> Contoh ishtaraitu ishrina. Ya, ishtaraitu ishrina. Ishrina di sini adalah isim mubham, ya. Mubham, belum jelas. Kalau tidak disertakan atau tidak ikuti dengan kalimat berikutnya kitaban sebagai contoh, maka orang yang mendengar juga nggak pernah pernah paham apa yang dia beli sebanyak 20 tadi itu. Kambing bawang goreng, susu saset, atau yang lainnya. Tapi ketika ditambahkan isim yang berfungsi untuk memperjelas yang mubham tadi, maka orang tidak lagi menunggu-nunggu apa yang menjadi kesempurnaan dari kalimat tersebut. Ya. Sebagai contoh, itu ashrina, sudah titik sampai situ yang mau peduli ya akan menanyakan, yang tidak peduli tinggal pergi. Tapi kalau istirahat itu kita kitaban sudah orang paham, mau lewat juga sudah mudeng, nggak lewat juga. Nah, ya. itu kilograman uzan dan seterusnya. Nah, contoh-contoh tamjiz Ya. Nah, kemudian Iya. Kita lihat kepada Al-Mumayyiz. Al-Mumayyiz. Al-Mumayyiz ada yang malfuz, ada yang malhuz. Ya. Kalau yang malfuz itu terlafazkan. Ya, terlafazkan itu litran. Ya. Tensu banyak sekali apa yang malfuz terdiri dari beberapa isim beberapa jenis yaitu ismul kail atau asmaul kail asmaul wazn timbangan asmaul masahah ukuran asmaul adad bilangan ya. ini termasuk yang memayaz malfuz ya terlafazkan adapun yang tidak terlafazkan itu ada yang dibuang ya Mumayas malhul itu tidak terlafazkan tapi membutuhkan tamyiz. Ya, membutuhkan tamyiz. Nah, untuk mumayas malhul mesti paham beberapa isim-isimnya dan contoh-contohnya. Demikian juga yang malhul ana aktsaru minka malan ya ana aktsaru minka ya kalau sampai di sini toh ya, kalimatnya kita terus anak aksaru minka ya sama saja nggak orang orang itu nggak mudeng yang dimaukan oleh pembicara itu apa ya tapi ketika sudah ada malan oh, berarti ngedirke wong sugih ini, gitu. ya mentang-mentang terusnya Hasuna Aliun wajhan ya bersolek Ali bersolek <clears throat> huwa asgharu minni jasadan ya tidak terlafazkan memayasnya tapi kalau tidak ada tamyiznya tidak jelas orang tidak bisa paham ya sehingga inilah yang dimaksud dengan mumayyaz malhur ya Untuk yang malhur dah antum bisa lihat sendiri kemudian hukmul ma'dud. Hukmul ma'dud itu hukum bilangan-bilangan ya. Bilangan 1 apa 3 sampai 10 ayyakuna jam'an majruran. Ketika lebih dari 3 atau lebih, bilangnya 3 atau lebih, maka isim yang terletak setelah adat tadi ya ma'dudnya maksudnya ma'dudnya yang dihitung itu harus majrur ya contohnya salah satu auladin lebih dari tiga tiga ke atas maka isim terletak setelah yang terletak setelah adat yaitu yang menjadi ma'dudnya itu i'rabnya majrur atau jar khafad khamsatu rijalin sab'atu ayyamin Ya. Semua di sini lebih dari tiga dan majrur. Ya. Kemudian yang keempat hukmul ma'dud yang kedua hidangan antara 11 sampai 99 ayyakuna mufradan ketika ma'dudnya itu terbentuk mufrad ya mufrad bentuk mufrad itu bentuk tunggal itu i'rabnya harus nasab mansuban contohnya khamsata asyara belas lebih dari sebelas ya khamsata asyara ma'dudnya berbentuk mufrad kalau berbentuk mufrad maka i'rabnya nasab ya waladan rajulan yauman ini semua adalah bentuk-bentuk mufrad waladan kalau jamaknya aulad rajulan jamaknya Rizal, yauman jamaknya Ayam, Sehingga di sini mufrad semuanya di sini. Kemudian ma'dud antara 11 sampai 1000 ayyakuna mufradan ketika ma'dudnya mufrad maka majruron ya eh, artinya majrur. Misal mi'atu itu 100 ya. Maka kalau e, naam ma'dudnya itu mufrad seperti di sini, maka i'rabnya harus majrur atau mahfuz. Enggak boleh waladan tapi harus walatin. Mi'atu walatin. Alfu rajulin. Salas salatu mi'ati yaumin. Ya. Eh, itu naam <clears throat> bilangan-bilangan ketika lebih dari tiga mm, atau tiga ke atas maka maksudnya harus majrur 11 sampai 99 ketika bentuknya mufrad i'rabnya harus nasab kemudian antara 100 sampai 1000 ketika maksudnya mufrad maka i'rabnya harus majrur ya untuk perhatikan dihafalkan ya, itu insyaallah baik kemudian selesaikan Sampai tawafi antum roja sendiri. Al-Mustafna. Walal mu'alif rahimahullah taala huwasmun ismun yadhkaru ba'da adatin min adawatil istisna fayakhalifu fil hukmi hukmal mustafna minhu wa huwa ma dzukira qablal adad. adat Yang namanya mustafna adalah isim. Tentu Arabnya nasab. Yuzkaru yang disebutkan ba'da adati ba'da adatin min adawatil istithna yang disebutkan setelah salah satu di antara alat-alat istithna. Jadi terletak setelah alat istithna. Arabnya nasab, isim bentuknya. Ya. Isim terletak setelah istithna nasab. Kemudian berikutnya fayukhalifu fil hukmi akan tetapi hukum dari mustasna itu berbeda dengan hukmul mustasna minhu Hukmul mustasna minhu dengan hukum mustasna minhunya di mana itu mustasna minhu wa huwa ma dzukira qabla adah yaitu isu yaitu isim maksud saya kok isim isim yang disebutkan sebelum enam alat-alat istisna. Kita lihat contohnya. Misal adal musafiruna illa Muhammadan. Sekarang kita runut dari belakang. Muhammadan apa Arabnya? Nasab sebagai istisna karena isim ini i'rabnya nasab terletak setelah adawatul istisna. Sehingga al-musafirun posisinya sebagai mustafna minhu. Yaitu Muhammad itu dikeluarkan dari rombongan musafir ini. Eh, Muhammad artinya termasuk orang yang mengikuti rombongan musafir. Tapi ketika musafir ini pulang, ternyata Muhammad tidak ikut pulang. Sehingga beritanya telah pulang para musafir kecuali Muhammad saja. Ya, ini Muhammad yang dikecualikan. Kemudian mustafa minhunya adalah yang terletak sebelum ada waktu istisna. Nah, hukumnya berbeda. Kalau musafir hukumnya sudah pulang. Kalau Muhammad hukumnya tidak ikut pulang. Ini yang dimaksudkan dengan hukum yang seperti itu. Ya, keadaannya dia hukum yang berlaku untuk mustasna dan mustasna minhu atau istisna dan mustasna minhunya seperti itu. Berbeda ya, berbeda. Demikian juga dan najahal auladu illa aliyan. Semua anak lulus. Lulus adalah merupakan hukum bagi semua anak, mayoritasnya. 99,9% lulus. Ini lulus adalah hukum untuk anak tadi, untuk anak-anak anak-anak anak-anak. Sementara yang berbeda hukumnya cuma satu yaitu alian. Mansub setelah ada waktu istisna dan hukumnya berbeda dengan hukum mustafna minahu Nah. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa adawatul istisna wa hiya illa wa ghara wa siwa wa khala wa ada wa hasha. Ini adawatul istisna. Kemudian di situ ada penjelasan, ada perbedaan-perbedaan ya. Yang pertama Naam al-mustasna bi illa. Mustasna dengan illa sebagai induk dari mustafna ini idza kana al-kalamu taman mujiban ya wajaban naf am najahatul labu illa khamsan kalimat positif ya baik salam baik ya kalau kalimatnya positif, maka wajib nasab. Nazahat tullabu illa hasanan. Ya. Kemudian raja'at talamidu illa waladaini. Naam. Illa waladaini. Mutakir. Waladaini apa Arabnya? Waladaini apa Arabnya? Raja'at talamid raja'a talamidu illa waladaini. Waladaini apa i'rabnya? Ya, Alias jawabannya marfu. <laughs> Naam. Berikutnya idza kana taman manfiyan ya jazan nasku wal itba kalau kalimat itu sempurna kalimat sempurna ya Anak sempurna, kemudian dia itu bermakna nafi, kalimat negatif, ya, negatif. Maka boleh nasab dan boleh mengikuti sebelumnya, ya. Nah, contohnya mana labu illa hasanan atau mengikuti kepada fa'ilnya illa hasanun At-tullabu rafa sebagai fa'il maka mustasnanya boleh nasab boleh rafa ya anak-anak atau murid-murid tidak sukses kecuali Hasan kalau tadi yang pertama, najahatullahu. Ya, anak-anak semuanya sukses, semuanya lulus illa hasanan nuwajib nasab. <clears throat> ya, wajib nasab. Kalimatnya sempurna, kalimat positif, ya, mujiban positif. Kemudian Erobnya isim istisna atau istisna itu wajib nasab. Sementara kalau kalimatnya sempurna dan negatif, maka mustasnaknya boleh nasab atau boleh mengikuti fa'ilnya. <clears throat> Baik. Kemudian yang berikutnya anak Yuson ala hasabil awamil. Ketika kalimatnya atau jumlahnya itu kurang, nah tidak sempurna, maka mengikuti tergantung kepada amilnya ya tergantung kepada amilnya <clears throat> Baik, yang kemudian yang kedua al-mustasna bi ghairi wasiwa. Amal mustasna bi ghairi wasiwa fa huwa majrurun daiman selalu majrur ala annahu mudafun ilaihi tiga posisi sebagai mudhaf ilaih wa hukmu ghairi wasiwa hukmul isim al-waqi' ba'da illa. Adapun hukum dari ghairi wasiwa hukumnya adalah sebagaimana isim yang terletak setelah illa. Contohnya taman, jumlahnya jumlah taman mujaban. Kalimat sempurna ya, positif. Razabatullahu ghaira aliyin. Ya razratul labu ghaira aliyin. Ini Ghairahnya yang untuk bahas ya, yang dibahas Ghairahnya. Kemudian nazahatul labu siwa hasanin. Amal mustafa bi ghairi wa siwa fahuwa masrurun daiman ya. Annahu mudhafun ilaih wa hukmu ghairi wa siwa hukmul ismil waqi' ba'da illa ya berarti nasab. <clears throat> kemudian yang taman manfian ma rasabatullahu ghaira ataupun ghairu boleh alihin. Isim setelah ghairu atau ghairu tetap majrur ataupun ghaira atau siwa itu hukumnya sama dengan isim yang terletak setelah ila ini kalau yang taman mujaban. Kalau yang taman manfiyan itu hukumnya sama dengan yang mustasabi ilah yang tengah ya boleh ghairu boleh ghairu ya kemudian mana jahatul labu siwa hasanin ya kemudian yang naqisan ma rasaba ghairu aliyin mana siwa hasanin sama persis <clears throat> Kemudian al-mustafna bi khala wa ada wa hasya. Amal mustafna bi khala wa ada wa hasya fayajuzu fihi nasbu wal jar. Adapun mustafna dengan khala dengan ada dengan hasya maka boleh ya isim itu nasab ataupun jar. Misal nadhahatul labu khala aliyan au aliyin al qawmu ada rajulan au rajulin minhum boleh kedua-duanya ya amma idza dakhalat man adapun ketika masuk padanya pada jumlah tersebut ma nafia, ma yang berfungsi untuk menafikan ala khala wa ada atas khala dan ada fayalzamu fihi nasbu maka harus nasab Misalnya, najahat labu ma khala maknya masuk ke khala ma khala ma nafiyah itu Muhammadan. Najahatul labu ma khala sama dengan illa ya. Najahatul labu anak-anak atau murid-murid sukses lulus ya ma khala Muhammadan kecuali atau yang tidak lulus hanya Muhammad saja. Itu ya, wallahu a'lam bissawab, Menurut istimlah, hukum istimlah sama insyaallah semuanya lah mansub ya. kabar kana wa akhwatuha ismu kana wa akhwatuha wa akhwatuha dan pembelajari Nah. Ya. Naam al-munada mansub kalau bukan nakirah maksudah ya kalau bukan nakirah maksudah. Kalau nakirah maksudah, i'rabnya apa? Rafa, ya. Adapun tawabi hanya sekedar mengikut kepada i'rab isim sebelumnya yang tergantung dengan ambil masing-masing nama. Baiklah insyaallah Allah alamu biswab. Wa alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta